Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling, Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada? Orang beriman tetap ingat saudaranya, walaupun di pintu surga. Orang beriman sampai di pintu surga, dia masih tetap ingat ya Allah temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku yang sama-sama sholat dengan aku kenapa dia tidak ada sekarang ternyata dia di dalam neraka saat itulah orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya Allah perintahkan engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu ya ya Allah cari dia ke dalam neraka maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka dia cari temannya sahabatnya di dalam dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga